Sini, cepat tinggalkan tempat ini. Eh, tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Eh, ini semua. Kondisi keluar dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Ah, celaka. Ulan dari bawah lari Mak Rompang. Huh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata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 Naskah karya Asmadi Syafar di seri yang ke-12 ini didukung oleh Jumali sebagai Lambano, Ivon Rose sebagai Wulandari, Aris sebagai Kijana, Anis sebagai Nyirupas, Naryo sebagai Kisabrang, Eri sebagai Kikantar, Eli Burhan sebagai Nyisepi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Deni Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisabrang tetap meminta bantuan Kikantar untuk membuatkan sebuah senjata yang ampuh, senjata yang sakti mandraguna. Akhirnya Kikantar menjanjikan sebuah keris kepada Kisabrang, keris yang hanya tinggal sedikit lagi untuk mengisinya dengan kekuatan yang ampuh. Untuk itu, Kikantar meminta waktu satu purnama lagi untuk menyelesaikan keris itu. Kini keris sudah berisi sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan seekor ular buntung milik Mak Rompang sehingga Ki merasa bangga dengan hasil kerjanya menyelesaikan kris itu. Sementara Wulandari sudah memakan buah delima kiriman Nyerupas. Wulandari memakan buah delima itu dengan nikmatnya. Karena selama ini Wulandari belum pernah memakan buah delima demikian manis dan enak. Sehingga Wulandari berkeinginan untuk melihat pohon delima itu di dusun Nyerupas. Kisabrang Sabrang datang juga akhirnya malam ini. Apakah Ki Kantar yang duduk di amben itu? Iya, Kisabrang, Sabrang. <laughs> Aku datang malam hari begini karena purnama sudah berlalu, Ki Kantar. Benar, Ki. Purnama baru berlalu satu malam. Eh, eh, bukankah janji Ki Kantar sudah lewat satu malam? Iya, Ki. Seharusnya Ki Kantar sudah mengantarkan pesananku ke rumahku, kan? Atau apakah keris itu belum selesai? Oh, sudah selesai, Ki. Hanya tinggal merapikannya saja lagi. Coba aku lihat. Ini dia, Ki. Uh, bentuknya buruk sekali. Benar, Ki. Karena memang belum aku rapikan. Uh, apa keampuhan Kris ini, Ki? Keampuhan Kris ini ialah dia mempunyai racun yang sangat mematikan. Bahkan terkena hawa racunnya saja. Musuh yang Ki Sabrang hadapi bisa pingsan. Karena Kris itu ditunggui oleh seekor ular buntung yang sangat sakti. Oh, begitu. Benar, Ki. Jadi nama keris ini si Buntung Kisabrang. Oh, namanya buruk sekali. Menurut ilham yang saya terima, memang begitu, Ki. Si Buntung. Ah, silahkan kalau Kisabrang mau mencabut dari sarungnya. Ya? Ah, buruk sekali keris ini. Ujungnya pun buntung, Ki. Ah, <laughs> Itulah sebabnya diberi nama si buntung, Ki. Ah, ya. Bentuk senjata yang buruk untuk dipakai orang seperti aku ini, Ki. Ah, tapi keris ini betul-betul ampuh Ki Sabrang. Sehingga Ki Sabrang harus berhati-hati untuk mempergunakannya. Ah, berapa lama lagi kau harus merapikan bentuk keris ini, Ki Kantar? Kalau Ki Sabrang tidak berkeberatan, berilah aku waktu satu purnama lagi. Ah, lama sekali. Memang lama sekali, Ki tapi tidak selama membuat dan mengisinya menjadi sebuah keris yang sakti. Baiklah, aku tunggu satu purnama lagi. Mengenai upahnya akan aku bayar setelah keris ini selesai. Iya, Ki. Nyi Guru, boleh aku bicara sebentar? Bicara sebentar. Bukankah selama ini kau juga bicara padaku, Wulan? Bahkan kau bicara berlama-lama. Tapi kali ini aku mau bicara penting nih, Guru. Kalau menilik pakaian yang kau kenakan pagi ini, pasti kau akan pergi. Iya nih, Guru. Pasti kau akan menyusul Batara, kan? Uh, eh, mm, Kenapa ragu-ragu? Bilang saja iya. Mm, iya. Kau akan menyusul Batara ke Tegalsari? Iya nih, Guru. Apa sudah kau pikirkan baik buruknya selama kau di sana nanti? Uh, Ya, ya sudah. Di Tegal Sari. Kau akan bertemu dengan Gandini. Di Tegal Sari. mungkin juga kau akan diperlakukan oleh Gandini tidak sebagaimana mestinya. Asal kau bisa menahan diri, maka pasti perkelahian antara kalian tidak akan terjadi. Karena perkelahian semacam itu yang tidak aku inginkan. Iya, Nyi Guru. Nah, pergilah. Karena aku juga tahu bagaimana rindumu pada kekasihmu itu. Ah, kasih nih guru. Akhirnya aku dapat izin dari guru. Tapi apakah aku harus berbohong begini terhadap nih Guru? Karena aku tidak pergi ke tegal sari Aku akan pergi ke dusun Karang Angin. Tapi kalau aku bicara terus terang, nih Guru pasti tidak mengizinkan. <laughs> Karena nih Guru kurang suka terhadap nih Rupas. <laughs> Apalagi yang kau pikirkan, Bulan? Pergilah sebelum matahari menjadi tinggi. Ah, iya nih Guru. Doakan muridmu ini selamat dalam perjalanannya. <laughs> Kemana saja kau pergi, doaku selalu mengiringimu, Wulan. Ah, terima kasih, Nyi Guru.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 aku belum juga menemukan dusun karang angin. Bahkan sudah berkali-kali aku memanggil nama Kijana untuk mendapat izin masuk. Atau apakah bukan di sini letak dusun karang angin itu? Rasanya memang di atas lembah ini dusun itu berada. Hanya tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Hmm, ada seorang pemuda berjalan ke arahku. Siapa dia? Oh, dia berhenti di hadapanku pemuda ini gagah sekali. Kegagahannya bisa disejajarkan dengan Kambatara. Adik menunggu siapa? Ah, suaranya terdengar gagah sekali. Adik, adik menunggu siapa di tempat yang sepi ini? Uh, uh, ya, uh, aku, <laughs> aku tidak menunggu siapa-siapa. Tidak baik kan berdiri di tengah hutan lebat ini sendirian? Pemuda ini pasti seumur dengan Kang Batara. Adik? Uh, uh, ya. Adik melamun? Oh, tidak. Adik pasti sudah menempuh perjalanan jauh. Uh, kau tahu? Pakaian adik lusuh dan penuh debu. Mm, ya, saya baru saja menempuh perjalanan jauh. Itu sebabnya saya beristirahat di sini. Apakah boleh saya menemani adik di sini? Saya juga baru menempuh perjalanan jauh. Oh, ya boleh. Laki-laki ini baunya harum, sarung kembang melati. Ah, aku jadi malu karena aku. Adik melamun? Tidak, uh, maaf. Saya harus meneruskan perjalanan saya. <laughs> Adik mau kemana? Uh, saya, saya sedang menunggu seseorang. Uh, ya. <laughs> Saya juga sedang menunggu seseorang. Oh, begitu? Iya. Uh, di mana adik harus menunggu orang itu? Uh, di sini. Ah, tapi saya tidak tahu apakah di sini atau di mana. Saya lupa. Apakah orang yang adik tunggu itu laki-laki? Ya, itu pun saya belum tahu. Uh, maksud saya, saya sedang menunggu seorang perempuan. Perempuan tua? Ya. Perempuan tua yang memiliki pohon delima. Uh, iya. <laughs> Kalau begitu adiklah yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Oh, eh, jadi? Saya bernama Lambano, uh. anak angkat dari Nyirupas dan oh, Kijana. Uh, uh. Adik bernama Wulandari bukan? Iya, uh, ke, ke, uh. Panggil saja saya Kakang. Uh, iya. <laughs> Karena pasti saya lebih tua dari adik. Uh. Lambanu. Hmm? Ya. Uh, dari mana Kakang tahu nama saya? <laughs> dari Nyirupas. Oh ya. Nah, mari kita berangkat ke dusun Karangangin. Iya. Pegang tangan saya kuat-kuat. Eh, Tidak usah malu. Hanya dengan cara ini kita bisa sampai ke sana. Baiklah. Iya. Iya. Iya.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 Apakah kau suka pada gadis itu? Ramanda, memang dialah yang selalu kutemui dalam mimpiku. Hmm. Uh, jadi kau suka kan pada dia? <laughs> iya, Bunda. Di mana Wulandari sekarang, Nyirupas? Ada di kamar anjungan. Iya bagaimana? Apakah suka dengan Lambano? Uh, entahlah. Tapi tampaknya dia senang tinggal di sini. Apa kau sanggup untuk membuat dia suka padamu, hmm, Lambano? Ah, uh, Ananda belum tahu, Ramanda. Tapi rasanya Ananda bisa menundukkannya dengan cara kita. Jangan. Jangan kau paksakan cara seperti itu. Karena cara itu tidak akan langgeng. Tapi kalau dia tidak suka pada Ananda, bagaimana Ramanda? Ah, rubahlah wajahmu supaya lebih tampan tampak oleh dia. Uh, rasanya sulit Lambano menarik cinta Wulandari. Karena gadis itu sudah punya kekasih. Seperti siapa wajah kekasih Wulandari itu, Nyirubas? Ya, kalau dibandingkan dengan anak kita, Lambano, maka Lambano akan jauh tertinggal. Kekasih Wulandari itu bernama Batara. Dia masih muda dan sangat gagah. Sulit dicari tandingan kegagahannya itu. Sudah kau dengar itu, Lambano? Sudah, Ramanda. Nah, sekarang yang harus kau lakukan adalah mendekati Wulandari. Supaya dia tertarik padamu dekati dia dengan cara yang wajar. Jangan tempuh cara-cara yang buruk dulu, ya. Iya, Ramanda. Hehe, sudah lama menunggu saya, Wulan? <laughs> Tidak juga. <laughs> Mari kita jalan-jalan. Uh, kemana kita? Ke sana. <laughs> Di sana tempat tumbuhnya pohon delima yang telah pernah kau coba buahnya begitu? Iya. Ah, tidak menyangka kalau dusun Karangangin ini mempunyai taman yang indah seperti ini. <laughs> taman ini belum seberapa indahnya, Bulan. Jadi, ada lagi yang lebih indah dari ini? <laughs> ada. Ayo. Eh, eh, tunggu, tunggu. Ada apa, Bulan? Uh, eh, bunga apa ini? Oh, <laughs> ini bunga perkawinan. Nama bunga ini aneh. Mhm. Tapi bunga ini cantik sekali. Iya. Bunga ini dipakai di saat sepasang remaja menjadi pengantin. Oh, begitu? Iya. <laughs> Ayolah, nanti kalau kau lihat lama-lama bunga itu, <laughs> kau pasti jadi pengantin. Ah, ada-ada saja kakang ini. Betul, saya tidak bohong. <laughs> Kemana kita? Ke bukit itu. Oh, Bulan dari berjalan di samping Lambano. Kekasih Batara itu tampak gembira sekali. Dia bagikan telah terkena sihir orang-orang dusun Karang Angin. Dia lupa segalanya karena Wulandari sudah memakan buah delima pemberian Nyirupas. dia lupa pada kekasihnya, dia lupa pada gurunya Nisepi. Sementara Lambano semakin tergila-gila melihat kecantikan Wulandari. Bahkan laki-laki itu kini sudah tidak sabar lagi untuk bisa memegang tangan Wulandari. Kemudian tiba-tiba saja dia rubah mukanya menjadi semakin gagah dan semakin gagah. Wulandari tampak terkesima dengan kegagahan Lambano, sehingga rasanya dia tidak ingin berjauhan dengan laki-laki anak angkat Nirupas itu. Dari tidak sadar bahwa Lambano bukan manusia biasa. Lambano berasal dari negeri atas angin, sama dengan negeri Andita, anak kira bumi. Dari sedang dalam bahaya. Dari sedang dalam cengkraman nyerupas. Perempuan siluman yang selama ini tidak disukai oleh guru Dari yang pernah menyisepi. indahnya taman ini. <laughs> Siapa yang menanam bunga-bunga ini, Kakak Lambano? Nenek moyang kami, Wulan. Oh, jadi taman bunga ini sudah ada sejak dahulu? Iya, sejak zaman dahulu. Oh, iya. Bunga-bunga di sini lebih bagus dari bunga-bunga yang tumbuh di bawah sana. Memang, hanya tamu-tamu yang kami hormati yang bisa berjalan-jalan di taman ini. <laughs> jadi, saya tamu terhormat di dusun ini? <laughs> kamu tamu yang sangat terhormat. Karena kamu adalah tamu dari Kijana dan Nyirupas, dua orang yang sangat disegani di dusun ini. Thank you.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 Bulan Dari masih berdiri di tengah-tengah taman bunga, sementara Lambano memandang Bulan dari dari samping. Wajah yang ayu dengan rambut terurai panjang, sedangkan tai lalat di tepi bibirnya menambah kecantikan Bulan Dari. pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.